pada kesempatan yang mulia ini, Alhamdulillah kita dipertemukan di Kuala Lumpur ini. Masuk hari Sabtu berarti, ya Musabat. Ya. Masih hari Jumat kalau Samsiah, ya, 17 Desember. Pada kesempatan uh, eh, 15 ya, 15 Desember kita bisa bermajelis di tempat ini. Kita berharap semoga majelis kita ini menjadi majelis yang mubarakan, dibarokai dan juga marhuman dirahmati Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Tidak ada amalan yang lebih mulia ya, melebihi dari tolabul ilmi menuntut ilmu liman akhlason niyah bagi mereka yang mengikhlaskan niat ya. demikian dikatakan oleh para ulama karena dengan menuntut ilmu kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal agama Islam dan juga mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sangat rugi ketika seorang tidak mengenal Allah akan sangat rugi ketika seorang tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan sengsara orang yang tidak mengenal agama Islam. Nah, kesempatan kita untuk Belajar itu ya selama kita hidup di dunia ini. Padahal umur kita sudah cukup cukup tua di sini, kecuali yang masih muda. Umur umat Nabi itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Demikian kata Nabi Ali Shallallahu alaihi Wasallam: "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik umur-umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum dan sedikit di antara umatku yang ya juzu dzalika melampaui umur tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita diberi kesempatan untuk duduk menuntut ilmu, belajar agama. Karena ini sesuatu yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Iya. Dan dari sini pula semestinya kita tambah bersemangat di dalam bertawun, saling membantu ya, agar terwujud majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Karena ini amalan yang sangat mulia. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita kali ini mengambil tema ya, maudhu' tentang uh, kisah orang-orang pilihan. Jadi mengambil faedah dari kisah insan terpilih. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Kita perlu menjelaskan terlebih dahulu siapa yang akan kita bahas ini. Ketahuilah bahwa yang akan kita bahas dari manusia-manusia yang terpilih yang dimaksud adalah ya para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'u at-tabi'in. Mereka orang-orang terpilih. Dan tentu sebelum mereka adalah para nabi dan rasul, jelas. Para nabi, para rasul, Ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Dari Rasul yang pertama yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah mereka banyak, para nabi, rasul, ya, para nabi dan rasul jumlahnya banyak. Disebutkan dalam hadis Abu Dhar Al-Ghifari ya mereka berjumlah 124 ribu itu jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim itu 25 nabi dan rasul iya tentu ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah ya pembahasan kita ini sifatnya hanya mengambil sebagian kisah dan ini saja sudah menunjukkan bahwa waktu kita itu tidak cukup untuk belajar. Belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, belajar tentang Umar bin Khattab, belajar tentang Utsman bin Affan, belajar tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Tentu ini sebuah ya amalan yang sangat penting untuk kita senantiasa merenungkan dan mengamalkannya. Belajar mengenal orang-orang yang terbaik. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Kita akan sebutkan sebab. Kenapa kita perlu perlu belajar? Kenapa kita memerlukan untuk belajar ya tentang mereka itu orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih. Sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena kita ya diperintahkan untuk mencintai mereka. Ini penting. Kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang terpilih itu. Para nabi, para rasul, para sahabat, ya, orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Dan ini adalah bagian dari ibadah. Soal pertanyaan, mungkinkah kita mencintai kalau kita tidak mengenal? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Bagaimana kita akan mencintai? Kenal saja tidak. Ya. Semakin kita mencintai atau semakin kita mengenal, semakin kita apa? Mencintai. Nah, ini penting yang pertama. Kenapa kita perlu yang mempelajari orang-orang pilihan tadi? Karena kita memang diperintahkan untuk mencintai mereka. Bahkan disebutkan di dalam hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya bahwa mencintai sahabat itu adalah bagian dari iman. Mencintai sahabat itu adalah bagian dari apa? Iman. Disebutkan di dalam hadis yang sahih Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, mengatakan ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Nabi mengatakan ayatul iman tanda keimanan itu adalah hubbul ansor mencintai orang-orang ansor. Wa ayatul nifaq dan tanda kemunafikan adalah bulbul ansor, membenci orang-orang ansor. Nah, maka jangan ditanya tentang kesesatan orang-orang Syiah. Mereka betul-betul berjalan di atas kesesatan. Karena mereka membenci para sahabat membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman bin Affan. Bahkan kalau mau jujur, sesungguhnya mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib. Meskipun mereka tampakkan seakan-akan ya, memuliakan Ali bin Abi Thalib. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebab yang pertama. Karena kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Yang kedua, kenapa kita ya perlu untuk belajar orang-orang terpilih itu? Karena kita diperintahkan mengikuti jalan mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Hmm, saya agak khawatir nih bahasa saya dipahami tidak ini. Paham ya? ya. Berjumpa dengan orang Melayu. Ya. Sementara kita orang Jawa kan repot ini. Tapi semoga dipahami. Kalau tidak paham, bilang saja tidak paham. Nanti gantian antum yang di sini. <laughs> Baik. Jadi yang kedua, kenapa kita belajar, Ikhwan? Kenapa kita belajar mengenal mereka? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Bahkan kita kan berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan mereka. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ada pertanyaan jalan yang lurus itu yang mana? Subhanallah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diberitahu kita jalan yang lurus itu yang mana? Ya. Disebutkan dalam ayat berikutnya siratal ladhina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Itulah siratal mustaqim. Dan orang yang Allah beri nikmat ada empat. Al-Anbiya wal Mursalin minan nabiyyin. Yang pertama adalah para nabi, para rasul. Wasiddiqin ya, Asiddiqin. Ini derajat yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul termasuk di dalamnya sahabat Abu Bakar beliau jelas masuk di dalam as-siddiq siddiqin wasyuhada wassalihin nah jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita mempelajari perjalanan hidup mereka, mengenal para sahabat, mengenal para tabiin, mengenal tabiut tabiin, Kenapa kita mempelajarinya? Karena kita ingin mengenal jalan yang lurus. Ya. Mengenal jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan secara ini yang ketiga, ya, yang ketiga, ya. secara fitrah, ya, secara fitrah kalau kita fitrahnya masih baik dan ini tabiat, ya. orang itu ingin mencontoh orang yang berhasil. Dalam kehidupan dunia sama juga. Dalam niaga, ya, dalam belajar, oh ini orang berhasil. Kita akan pelajari kenapa dia berhasil dalam berniaga, iya atau tidak? Ya kan demikian. Kita ingin mencontoh. Kita ingin mempelajari kenapa dia berhasil. Dia bercocok tanam, tanam padi atau tanam tanaman apa saja. Sawit berhasil bagus. Kenapa dia berhasil? Saya akan datang kepadanya, saya akan bertanya, saya akan pelajari kenapa dia berhasil. Kenapa saya gagal di dalam menanam tanaman? Kenapa saya gagal di dalam beternak dan seterusnya? Nah, pertanyaan. Apakah para sahabat telah berhasil? Jawabannya telah berhasil. Karena mereka sudah mendapatkan jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhai mereka. Bahkan ya, dijamin dengan surga. Abu Bakar fil jannah di surga, Umar fil jannah di surga, Utsman fil jannah Ali fil jannah. Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah. Nah, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin rahiman rahimakumullah kita bisa sedikit ya, mengerti betapa pentingnya kita untuk ya mempelajari kehidupan mereka. Para sahabat, ya, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, orang-orang terpilih. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenapa ya kita perlu untuk mempelajari orang-orang tersebut. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mukadimah yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tiga generasi. Yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau Nabi sudah berbicara maka ucapan Nabi adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi alaihi sudah bersabda maka ucapan Nabi itu hak tidak ada yang salah. Ya. Termasuk sabda beliau alaihi salatu wassalam ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain dan orang-orang setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah ya khairun nasi qarni Hmm. Summaladzina yalunahum Summaladzina yalunahum Nabi Ali Sulatu Wasallam bersabda Khairun nasi qarni Sebaik-baik manusia adalah generasiku yakni generasi para sahabat Summaladzina yalunahum Kemudian generasi berikutnya Yaitu tabi'ut tabi'in Summal ladzina yalunahum kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in, sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, sekedar contoh ya. Contoh tabi'in atau contoh tabi'ut tabi'in Imam Malik. Imam siapa? Malik. Imam Malik bin Anas. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini termasuk Tabi'ud tabi'in. Tabi'in contohnya adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' Nafi' Maula Ibnu Umar. Ini tabi'in. Contoh sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, melalui mereka itulah kita mengenal Islam. Kalau kita lihat di dalam sanat, ya, sanat hadis itu kan ibarat rantai, rantai yang bersambung. Silsilatul ruwat al-musilah ila matnil hadis rantai yang bersambung ya, para perawi bersambung sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak bisa langsung mendengar ucapan Nabi, tetapi ada perantara. Siapa perantaranya Imam Malik? Nafi. Nafi juga tidak bisa langsung mendengar dari siapa? Nabi, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Ada perantaranya yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah Abdullah bin Umar bertemu dengan Nabi, mendengar Nabi alaihi salatu wassalam. Coba renungkan. Betapa pentingnya rantai ini. Iya atau tidak? Rantai yang luar biasa. Tidak mungkin kita mengenal Islam. Tidak mungkin kita bisa sholat. Tidak mungkin kita bisa mengenal ibadah. Tidak mungkin kita mengenal Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak ada ini orang generasi ini. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah rantai yang mubarakah. Rantai yang diberkahi. Yang dengan itu kita mengenal agama ini. Dengan itu kita mengenal ya Islam. Sehingga dari sini semakin jelas juga bahwa memang kita sangat-sangat apa ya punya kepentingan untuk belajar mengenal mereka itu. Kalau Imam Malik sosok yang kita kenal, alhamdulillah kaum muslimin mengenal semuanya. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal dan di dalam musnad Imam Ahmad ada rantai sanat seperti itu. Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar. Itu ada di dalam musnad Imam Ahmad. Ya, kalau kita lihat ini semuanya imam semua. Ya. Imam Ahmad bin Hambal rawaan syekhihi meriwayatkan dari gurunya Syafi'i Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris meriwayatkan dari syekhihi Malik bin Anas Al-Asbuhi meriwayatkan dari Nafik Maula Ibnu Umar dari Umar atau Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kembali pada hadis yang tadi telah kita sebutkan ya bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah Generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Harus kita yakini. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia. Sudah itu sudah selesai. Tidak boleh ditawar. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Sumalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, contohnya tadi. Ya, sekedar mengingat ya, bahwasanya ya orang-orang itu orang yang sangat berjasa atas kita semuanya kaum muslimin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya insyaallah taala kita akan mengawali pembahasan kita ya dengan e, menyebutkan kisah sahabat. Nanti akan kita sebutkan juga kisah tabi'in. Kemudian kita akan sebutkan kisah tabi'ut tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Taib. Ikhwati fillah rahimah rahimakumullah. Bismillah. Kita akan awali dengan menyebutkan kisah apa? Sahabat. Sebelumnya kita akan mengulangi lagi definisi atau takrif sahabat. Siapa sahabat? Siapa sahabat itu? Qala al-Bukhari rahimahullah berkata Al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Saya bacakan ucapan Bukhari Beliau mendefinisikan, menyebut takrif atau definisi sahabat. Siapa sahabat? Man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Kata Bukhari rahimahullah, man sahiban nabi. Siapa yang mengiringi nabi? sallallahu alaihi wasallam au ra'ahu atau melihat walaupun tidak lama minal muslimin dari kalangan muslimin artinya dia muslim kalau tidak muslim bukan sahabat seperti Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi bukan hanya sekedar melihat bahkan pamannya kan demikian Abu Lahab paman bukan hanya melihat menggendong ketika Nabi lahir Nasabnya juga sama dengan nasabnya Nabi. Tetapi dia tidak beriman. Maka tidak dikatakan sahabat. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan sahabat itu adalah orang yang menyertai Nabi atau melihat beliau dari kalangan muslimin. Ini definisi Bukhari. Nah, dan disebutkan akwal pendapat-pendapat para ulama sampai pada kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani as syafii salah seorang ulama Syafi'i ya. Ibnu Hajar berkata, sebagaimana dinukilkan dari kitab beliau Al-Isobah, As-sahhu ma waqaftu alaihi min dhalika anna sahabiyya sahabat itu kata Ibnu Hajar man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bertemu dengan nabi mukminan bihi bukan sekedar bertemu tetapi beriman kepada beliau wa mata 'alal islam meninggalnya juga di atas Islam nah itu sahabat. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi. Yang namanya berjumpa itu tidak harus lama. Bisa sebentar, bisa lama, ya. Atau hanya melihat, ya. Atau bahkan tidak melihat, namanya berjumpa tidak harus melihat karena buta misalnya. Ya. Contoh Abdullah bin Umi Maktum, ini sahabat, Sepakat Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat, muadzinnya Nabi. Muadzinnya Nabi ada Bilal bin Rabah dan juga ada siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Makanya bahasanya berjumpa, namanya berjumpa itu bisa melihat bisa tidak. Ya. Ada liqa, ada perjumpaan. Inilah pengertian sahabat. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Beliau menyimpulkan bahwa sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam mukminan bihi, beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam dan meninggal di atas apa? Islam. Itulah sahabat. Jadi masuk di dalamnya mantolat mujalasatuhu au qasurat. Apakah duduk dengan Nabi lama? Ya seperti Abu Bakar lama sekali sudah bersahabat sebelum Rasul diutus menjadi Rasul. Ya. Karena umurnya hanya selisih dua tahun. Abu Bakar dua tahun lebih muda. Baik sahabat itu lama bersama dengan Nabi Aukal surat atau pendek. Baik sahabat itu meriwayatkan rawa anhu sallallahu alaihi wasallam au yarwi apakah meriwayatkan hadis atau tidak. Karena ada sahabat yang tidak meriwayatkan apa? Hadis. Tidak sampai kepada kita. Wa man ghaza ma'ahu aw lam yaghzu, baik berperang bersama Nabi atau tidak berperang bersama Nabi. Seperti kaum wanita kan tidak berperang bersama Nabi. Ada yang ikut berperang. Ada yang tidak. Wa man ra'ahu ru'yatan walam yujalishu Termasuk juga orang yang melihat beliau walaupun tidak duduk dengan beliau. Contoh ketika haji wada. Ya. Haji wada itu yang hadir seratus ribu sahabat. Haji wada, subhanallah. Ada yang baru melihat Nabi Ali salatu wassalam. Apalagi kaum wanita tidak menyentuh siapa? Nabi Ali salatu wassalam. Mereka melihat Nabi di dalam haji wada pun sudah menjadikan mereka menjadi apa? sahabat. Menjadi sahabat. Memang ya, barokah melihat Rasul alaihi salatu wassalam beriman kepada beliau di saat manusia tidak beriman kepada Nabi. Di saat banyak manusia memusuhi Nabi. Bertemu, melihat, kemudian Islam. Intinya ma'asyiral muslimin itulah sahabat. Sahabat adalah man laqiya orang yang berjumpa dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam mukminan bihi beriman kepada beliau wa mata alal Islam dan meninggal di atas Islam itulah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dari sini pula bisa diketahui sahabat itu derajatnya tidak sama dari sisi lamanya bersama Nabi pun berbeda tetapi semuanya adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. Subhanallah, khairun nas adalah sahabat. Ya. Dan pernah ada orang berandai-andai, sungguh seandainya saya tinggal di zaman Nabi. Sampai dikatakan belum tentu kamu tinggal di zaman Nabi Muslim, Bersyukurlah dengan Islam. Allah takdirkan kita hidup bukan di zaman Nabi, bukan di zaman setelahnya atau sesetelahnya. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seorang yang tinggal di zaman Nabi bisa beriman. Karena memang luar biasa berat. Luar biasa berat. Di zaman itu. Ini mukadimah tentang pengertian sahabat dan kita akan ya awali insya Allah taala pada kesempatan ini untuk mempelajari dan mengenal salah satu sahabat Nabi Ali Shallallahu Wasallam meskipun barangkali pertemuan malam ini belum selesai. Kita awali dengan uh, tarjumah atau kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu taala anhu. Kita awali dengan sahabat ini. Nah. Insya Allah kita semua ya pernah mendengar nama sahabat ini, ya Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat terkenal ini. Bismillah. Kalau antum baca siroh Nabi, mesti akan ketemu nama ini. Tidak mungkin tidak. Ketika antum baca perang Badar misalnya, sahabat Ibnu Mas'ud ini yang membunuh Abu Jahal. Termasuk yang berserikat di dalam membunuh Abu Jahal. Ini sahabat ya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Pernah suatu saat dalam sebuah perjalanan uh, Ibnu Mas'ud naik atas pohon, di atas pohon, pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak, ya. yang biasa untuk apa? Bersiwak, miswak. Dan pohon arok itu bisa tinggi sampai 4 meter atau lebih pakai Ya. Nah, Ibnu Mas'ud ketika itu naik ke atas pohon. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat, ya, yang lain. Ketika naik ke atas pohon Arab, tiba-tiba ada angin yang berembus, ada angin yang menjadikan pakaian Ibnu Mas'ud terkena angin dan tersingkap, terbuka betis beliau. Tipis kurus ini sahabat Ibnu Mas'ud ya. sahabat yang di bawah melihat ketawa ya yadhakun mereka tertawa melihat kurusnya apa ya, kakinya Ibnu Mas'ud betisnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam segera berkata kepada para sahabat, jabuna min diqqati saqai ibni ummi abdin." Apakah kalian heran melihat kurusnya, tipisnya kedua betis Ibnu Mas'ud? Demi Allah, kedua betis ini di mizan nanti ya. Kalau diletakkan di timbangan mizan amalan lebih berat daripada gunungan besar. Beliau baif Doif maksudnya tubuhnya kecil tetapi kawi, tapi kuat. Ya. Beliau fakir, miskin tetapi kaya. Coba bagaimana? Lemah tapi kuat, ya. miskin tapi kaya. Bagaimana tidak kuat? Abu Jahal dibunuh oleh siapa? Ibnu Mas'ud karena iman. Nah ini sahabat yang akan kita bahas ma'asyiral muslimin, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita awali dari nama beliau. Ya. Adapun nama beliau, ya. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Beliau ini memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Kannahu bidzalika Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberikan kunyah kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, Al-Hudali. Al-Hudali karena beliau berasal dari kabilah Hudail. Ya. Asalnya dari kabilah apa? Hudail. Ini kabilah Arabiyah kabirah. Kabilah yang besar dari kabilah Arab. Nah, sebelum Islam terkenal ini kabilah. Dan termasuk kabilah yang tinggal di sekitaran Mekah. Dari selatan sampai utara Mekah. Itu banyak orang-orang dari suku apa? Hudai. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Dan terkenal kabilah ini syiddah, ya, kuat. Ya. Juga apa namanya eh, memiliki nama, memiliki ba's, syiddah. Nah, ini Hudail Dan di antara tokoh-tokohnya ini Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudali. Ada seorang tabi'in juga dari Hudail. Ya. Hampir menjadi sahabat tapi tidak jadi sahabat. Ya. Kok bisa? Hampir menjadi sahabat. Jadi eh, namanya, nama beliau Abu Du'aib Al-Hudali. Abu Du'aib Al-Hudali. Beliau sudah masuk Islam di zamannya Nabi, masuk Islam. Pergi ke Madinah ketika itu mengejar, ingin bertemu Nabi. Tetapi begitu sampai Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih dimakamkan. Proses pemakaman. Berarti ketemu Nabi tidak? Tidak ketemu. Ya. Tidak ketemu. Bahkan termasuk yang menaburkan apa namanya e, tanah di situ. Tidak menjadi sahabat. Jadi tetap dia dikatakan sebagai apa? Tapi, Tetapi ya ada istilah khusus mereka dikatakan al-muhadramun. Muhadramun. Hampir jadi sahabat. Hampir jadi sahabat. Beliau juga dari Hudail, juga dari Hudail. Ya. Ini sedikit ya tentang eh, nama beliau, kunyahnya, ya, juga kabilah. Sedikit kita mengenal, ya, mengenal eh, qabail Arab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Tentang kelahiran beliau tidak disebutkan dalam sirah atau kitab-kitab sirah tidak disebutkan kapan beliau lahir secara pasti. Tetapi ya melihat tahun wafatnya beliau dan umur beliau ketika wafat bisa diperkirakan kapan beliau lahir. Ibnu Mas'ud beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Qila ada lagi yang berpendapat meninggal tahun 33. Berarti sekitar itu. Taib. Umur beliau Qil dikatakan 63 tahun. Memang umur umat Nabi seperti itu, subhanallah. Jadi orang walaupun sehat, ya, kuat, ya. tapi kalau sudah 70 tahun itu sudah umur-umur. Ya. 65, 70, ya, umur. Nah. Ah, Wafat tahun berapa tadi? 33. Ya, 33. Ketika itu berumur 63. Nah, berarti 33 Hijriah ini kan hitungannya hijrahnya Nabi. Ya kan? Berarti berapa? Berapa tahun? Kurang lebih 30 tahun sebelum hijrah. Ya. 30 tahun sebelum hijrah. Nabi sebelum hijrah berapa tahun tinggal di Mekah? Ya, 13 tahun. Diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Kurang lebih kalau dihitung ya sekitar 20-an tahun ya setelah lahirnya Nabi. Kurang lebih. Setelah lahirnya Nabi 20 tahun berikutnya, 20-an tahun. Ya. Jadi selisihnya Demikian kurang lebih. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ketika Nabi diangkat menjadi rasul umur dari sahabat Ibnu Mas'ud ini masih masih muda. Ya. Masih muda, mungkin 17-an tahun. Nah, sekarang kita akan dengar kisahnya, ya. kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Kisah masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal fi musnadih di dalam musnadnya. Juga Imam Abu Dawud at Yalisi, rahimahullah melalui jalan Hamad bin Salamah ya. Kisah Islamnya Ibnu Mas'ud yang beliau ceritakan sendiri. Beliau ceritakan sendiri. Kata Ibnu Mas'ud, "Kuntu ghulaman yafi'an." kuntu gulaman yafi'an. Ketika itu saya masih muda belia. Nah, gulaman yafi'an. Ar'a ghanaman li'uqbah ibn Abi mu'ayyub di Makkah. Saya ketika itu bekerja sebagai pengembala kambing-kambingnya seorang tokoh Quraisy, Uqbah ibn Abi Mu'ayyub Nah, tokoh Quraisy masih muda ketika itu. Masih anak muda. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Ketika saya sedang mengembalakan kambing, kata Ibnu Mas'ud, tiba-tiba datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Waqad farra minal musyrikin. Ketika itu ya Rasulullah dan Abu Bakar sedang menghindar dari orang-orang musyrik. Faqala kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud ya gulam wahai gulam wahai anak hal indaka labanun tusqina hal indaka apakah ada padamu susu untuk kami minum nah ini kalau memang domba dia ya mudah saja kan demikian tapi ternyata dijawab oleh Ibnu Mas'ud, ini mu'tamanun." Saya ini menjalankan amanah. Ini bukan kambing saya. Bukan domba-domba saya. Jadi saya tidak bisa memberikan minum. Walastu bisa kuma. Sehingga kami tidak bisa memerahkan untuk kalian. Subhanallah. Memang ada orang-orang yang amanah walaupun belum Islam. Jadi kalau berbicara ya ada orang baik dari kalangan kufar pun ada ya, yang bukan Islam. Ketika itu beliau belum masuk Islam tentunya. Ya. Baik. Lastu bisa kekuma. Faqala kemudian Nabi mengatakan fahal indaka min jaza'ah lam yanzu 'alaiha al-fahlu ba'du. Kalau demikian apakah kamu punya kambing betina yang belum dikawini? Kambing betina yang belum kawin, artinya tidak mungkin ada susunya. Susu itu kan akan keluar kalau orang kalau sudah beranak, ya kalau sudah punya anak. Nah, ini agak heran juga ini Ibnu Mas'ud ada apa? Kok mencari ya kambing yang belum dikawini? Kata Ibnu Mas'ud, boleh ada, ada. Nah, huma biha Maka saya tuntun, saya bawa kambing itu Fa'ataqalaha Abu Bakrin wa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidur'in fada'a fahafala dhur' berdoa dipegang perutnya ya tiba-tiba mengandung susu langsung besar fa'atahu Abu Bakrin sahratan mutaqarah Abu Bakar membawa batu yang yang berbentuk ya, seperti wadah seperti itu ya Kemudian Nabi memerah, ya. Fahalab, summa syariba huwa wa Abu Bakrin. Kemudian beliau minum. Nah. Setelah minum diperah lagi diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian diperah lagi, summa sakayani. Kemudian aku diberi minuman tadi. Ini semua disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Terheran. Takjub ada kambing tidak pernah dikawini, kemudian apa? Bisa diperah. Mukjizat. Nah. Summa qala li kemudian setelah itu Nabi mengatakan uklus yakni kempislah kamu faqala so kemudian kempis lagi kembali seperti semua kembali seperti semua Naam falamma kana ba'du kejadian itu rupanya menjadikan cinta kepada Islam masuk ke dalam hati siapa? Ibnu Mas'ud. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun jumpa Nabi Ali salatu wasallam. Saya datang kepada Nabi Ali salatu wasallam. Fakultu. Saya berkata kepada Nabi, "Alimni min hadzal qaul at Tolong ajari aku Ajari aku kalimat-kalimat yang indah itu. Maksudnya Al-Quran. Karena mendengar kalimatnya indah sekali. Ya. Indah sekali Al-Quran itu. Tolong ajari aku. Ya, ini Al-Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam berkata, "Innaka gulamun muallam." Engkau pemuda yang terdidik. Ini doa, mengandung doa, mengandung khobar. Engkau ini orang yang berilmu. Nah. Maka sejak itu Ibnu Mas'ud masuk Islam dan belajar apa? Al-Quran. Fa'akhobtu min fihi sab'ina suratan. Maka saya pun mengambil Al-Quran langsung dari mulut Nabi Ali Shallallahu Wasallam 70 surah. Fa'akhadtu min fihi maka saya pun mengambil dari fihi dari mulut Rasul Ali salatu wasallam sab'ina surah 70 surah tanpa perantara ya ma yunazi'uni fiha ahadun nah ini bisa dilihat di dalam tadi riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah fi musnadih dan juga Imam Abu Dawud at Toyalisi rahimahullah Kisah ini berarti disimpulkan ya, sebab masuk Islamnya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan saat masuk Islamnya beliau masih muda ketika itu. Ya, masih muda. Nah, berarti ketika Nabi diutuskan umur 40 tahun. Ya. Kalau beliau lahirnya 20-an tahun sebelum atau setelah Nabi berarti ketika itu umur 20-an tahun, tapi belum sampai 20. Ulaman yafian mungkin 17-an tahun. Ya. Nah, kejujuran beliau, amanah beliau. Allah Subhanahu wa taala membimbing Ibnu Mas'ud berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah jalan berapa menit? Saya masih kuat. Oh ya. Lanjut ya. Taib. Di antara sifat beliau ini, sifat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sosok yang jari memberani, ada jur'ah fi izharil haq untuk menampakkan apa? Al-haq. Berani. Itu tadi badan mungkin bisa jadi kecil. Kaki mungkin bisa jadi apa? tipis. Tapi ketika iman ya, telah mendarah daging. Ya, keberanian, kejujuran, ya, pengorbanan. Nah, disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Rawa Ibnu Ishaq an Urwah bin Zubair menceritakan sebuah kisah kejadian yang menunjukkan keberanian Ibnu Mas'ud dalam menampakkan al-haq. Berkata Ibnu Ishaq dari Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ini tabiin, ya, saudaranya Abdullah bin Zubair. Insya Allah kita tahu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sahabat yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Saudarinya siapa? Aisyah. Beda ibu. Satu ayah tapi beda apa? Ibu. Nah, ibunya beda dengan dengan Aisyah. Nah, nah e, Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, lahirlah putra yang bernama Abdullah. Abdullah bin Zubair, itu sahabat. Abdullah bin Zubair punya saudara namanya Urwah, sama-sama anaknya Zubair bin Awam, tapi yang satu sahabat, satu apa? Tabi'in. Okay. Sama-sama putranya siapa? Abdullah uh, eh, putranya eh, Zuhair bin Awam. Nah, yang membedakan yang satu bertemu dengan Nabi, yang satu tidak bertemu dengan Nabi. Nah, riwayat yang akan kita baca ini riwayat tabi'in dari Urwah bin Zubair. Kala berkata Urwah bin Zubair. karena awalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Qur'an setelah Rasul alaihi salatu wasallam di Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk yang pertama kali ya mengeraskan bacaan Quran setelah Nabi. Kalau Nabi memang mengeraskan bacaan, tugas beliau membacakan Al-Qur'an. Nah, Taib. Bahkan dikisahkan sedikit kita kisah yang lain. Rasulullah itu setiap malam baca Quran. Qiyamul lain. Rupanya ya tokoh Quraisy Al-Walid bin Mughirah ya, itu sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Quran. Jadi malam-malam itu lihat orang sudah pada tidur, dia pergi mendekat rumah Nabi sambil mendengarkan apa? baca. Al-Walid ibn Mughirah ini bapaknya Khalid ibn Walid. Ya. Anaknya masuk Islam, ayahnya mati di atas apa? Kekufuran. Al-Walid ibn Mughirah ya, sengaja datang setiap malam luar biasa untuk mendengarkan bacaan Nabi sampai masuk ke dalam hatinya dan berkesimpulan bahwa ini bukan bacaannya Muhammad yakni bukan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jelas dari Allah ini ahli bahasa Arab ini Al-Walid bin Mughirah penyair ahli bahasa Arab luar biasa ilmunya tentang apa bahasa Arab sehingga begitu mendengar, ini bukan syair, ini bukan sajak, ini bukan, tapi indahnya luar biasa. Itulah yang menjadikan dia setiap malam datang, setiap malam datang. Karena Nabi memang yajhar fil kiraah, Beliau mengeraskan bahasa apa? Al-Qur'an. Sampai suatu saat ternyata Abu Jahal juga ikut-ikutan. Abu Jahal malam-malam datang juga. Papasan ketemu. Ya, tokoh Quraisy semua namanya. Lu kamu dengarkan. Kamu juga dengarkan. Oh, sudah, malu ini. Malu. Akhirnya buat kesepakatan mulai malam ini kita tidak boleh datang ke sini. Tidak boleh kita mendengar bacaannya Muhammad. Sepakat sudah. Pulang. Rupanya Walid tidak tahan ini. Ingin dengarkan lagi. Dia pikir setelah perjanjian itu Abu Jahal tidak akan datang. Malam-malam dia datang. Ketemu lagi dengan Abu Jahal. Subhanallah. Ketemu lagi dengan Abu Jahal. A'udzubillah. Tapi ini keduanya akhirnya saling menguatkan ya untuk mengatakan Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah. Nah. Nah, subhanallah. Padahal sebelumnya dia telah mengatakan ini bukan ucapan siapa? Muhammad. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan Al-Walid bin Mughirah, "In hadha illa qaulul bashar." Ya, setelah sebelumnya dia mengatakan, ini bukan ucapan manusia, tapi karena malu, karena ingin mempertahankan harga dirinya, ingin mempertahankan riasahnya, dia berani mengatakan tidak lain Quran itu adalah ucapan manusia. Nabi mengeraskan bacaan. Ya. Dan memang orang-orang Quraisy betul-betul terpukau, takjub, kagum mendengar bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi jelas. Nah, tetapi para sahabat ketika mengeraskan bacaan itu banyak yang kemudian di, disiksa dan seterusnya. Disebutkan di sini tentang Ibnu Mas'ud bahwa beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya Beliau termasuk yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Quran. Qala berkata Urwah bin Zubair, Ijtama'a yauman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat-sahabat Nabi berkumpul, faqalu kemudian mereka berkata, "Wallahi, nah. Ma sami'at Quraisy hadzal Qur'an yujharu laha bihi qat." Demi Allah, Orang Quraisy belum pernah mendengar bacaan Quran ini dibacakan keras. Faman rojulun yusmi'uhumu Siapa kira-kira yang berani mengeraskan bacaan di hadapan orang-orang Quraisy? Faqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ana, saya." Kalau para sahabat mengatakan, "Inna nahsyahum alaik." Jangan, kami khawatir Mengkhawatirkan engkau wahai Ibnu Mas'ud. Nah, innama nuridu rajulan lahu asyirah. Yang kita inginkan seorang yang punya asyirah, punya kabilah kuat. yakni keluarga yang membela seperti itu. Yamna'unahu minal qaum in aradu. Yang kaumnya ini akan membelanya ketika orang-orang Quraisy akan akan menyiksa. kalau nah. berkata Ibnu Mas'ud, Ta'un, biarkan aku." biarkan saya. Fa innallaha sayamna'uni. Allah yang akan melindungi saya. Faghada Ibnu Mas'udin hatta atal maqam fil duha. Besoknya di waktu duha Ibnu Mas'ud mendekati maqam. Ini ya, makom Ibrahim. yakni di pelataran apa? Ka'bah. Di tempat orang-orang Quraisy duduk-duduk. Wa Quraisy fi andiyatiha sedang berkumpul. Summa qara'a kemudian membaca firman Allah dengan suara yang keras rafi'an biha sautahu bismillahirrahmanirrahim arrahman rahman allamal quran dan seterusnya. Orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan. Indah bacaan itu. Akhirnya mereka saling bertanya, faja'alu mereka saling bertanya, ya kulun, fajalu ya kulun. Ketika mereka mendengarkan bacaan itu, mereka saling bertanya, Mada kala ibnu ummi abdin? Apa yang dibaca ini orang? Ibnu ummi abdin baca apa? Kala akhirnya mereka pun berkata, innahu layatlu ba'dha ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia ini sedang membaca sebagian apa yang dibawa oleh Muhammad. Oh, begitu tahu ya faqamu ilaih mereka pun semua berdiri mendekat kepada Ibnu Mas'ud faja'alu yadribunahu mereka memukuli Ibnu Mas'ud fi wajhihi di wajahnya dipukuli ja'ala yaqra terus dibaca Al-Qur'an walaupun dipukuli terus baca Al-Qur'an hatta balagha minha ma Allah ayablugha terus dibaca sampai ayat yang Allah kehendaki Ibnu Mas'ud berhenti membacanya ya sampai mereka pada pergi. Summa in insarafa il ashabi. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian kembali ke sahabat-sahabat. Nah, waqad asharu fi wajhi, wajah beliau sudah terkena pukulan itu. Dipukul orang banyak. Faqalu para sahabat kemudian berkata, "Hadzal ladzi khashina alaik." Inilah yang kami khawatirkan wahai Ibnu Mas'ud. Nah, faqala kata Ibnu Mas'ud, Justru dengan keadaan itu, kejadian itu, nah, maka ada Allah ahwan alaiyamin minhum al'an. Nah, saat ini saya melihat mereka lebih rendah lagi. Musuh-musuh Allah itu sesungguhnya rendah. Nah, walain syi'tum kalau kalian mau, saya akan datang lagi besok baca lagi. Ya. Ya. Oh, lu mereka mengatakan lah, jangan, hasbuk cukup. Mereka sudah mendengar bacaan itu. Ini kisah ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Yang kisah ini tentu sekali lagi menunjukkan tentang apa? Keberanian dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali, na'am, radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang Ibnu Mas'ud. <clears throat> Di antara keutamaan beliau, nah tentu kisah-kisah ini faedahnya banyak ikhwan. Bagi kita mengenal beliau, mengenal sahabat Nabi Ridwanul Ali Majma'in. Setidaknya kita merasa bahwa kita punya hutang putih pada mereka. Perjuangan yang luar biasa. Di antara yang eh, disebutkan dalam biografi sahabat Ibnu Mas'ud, beliau ini termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Hajara ila Habasyah. Sebelum saya lanjutkan, hijrah ke Habasyah berapa kali? Berapa kali, Ikhwan? Nah, di dalam sirah dua kali hijrah. Ya, ke Habasah dua kali hijrah. Hijrah yang pertama, kemudian kembali ya, karena mendengar berita orang Quraisy masuk Islam ya. Kembali ternyata tidak. Tambah keras lagi penentangan Quraisy, siksaannya. Akhirnya hijrah lagi, hijrah yang kedua. wah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah wa tahqiq dan dari berbagai riwayat disimpulkan bahwa beliau hijrah ya ke Habasyah. Naam, hijrah yang kedua. Bukan hijrah yang yang pertama. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita baca ya e, riwayat sirah. Nah. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy betul-betul keras di dalam menyiksa orang-orang Islam. Bilal bin Rabah bagaimana disiksa, Ammar bin Yasir, ya. ibunya Sumaya, ayahnya Yasir terbunuh. Ya. Betul-betul ya. berat. Ya. Nah, terutama sahabat yang tidak memiliki keluarga yang membela. Adapun seperti Abu Bakar As-Siddiq, nah, Rasulullah taala keluarganya membela siapa? Abu Bakar. Seperti Rasul alaihi wasallam juga min fadlillah di antara keutamaan dari Allah. Ya, walaupun orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, tapi dibela oleh siapa? Pamannya Abu Talib. Nah, ada sebab. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ketika orang-orang Quraisy demikian gencar di dalam menyiksa orang-orang muslim, Rasul pun bersabda, "Tafarraqu fil arud." Pergilah kalian mencari tempat yang apa? Yang aman, ya. Fakalu mereka bertanya, "Aina nadhhabu ya Rasulullah?" Kemana kita pergi ya Rasulullah? Qala hahuna wa asyara ilal Habasyah. Beliau menunjukkan Habasyah, hahuna, yakni ke Habasyah. Tentu perintah Rasul itu juga wahyu dari siapa? Allah. Harus kita yakini. Nah, Habasya itu bukan negara Islam. Bukan negeri Islam. Tapi negeri apa? Nasoro. Nasrani. Tapi rajanya sangat adil. Rajanya sangat adil. Ya. Wakanat ahabbal ardi ilaihi an yuhajara kibalaha. Rasul Ali Shallallahu Wasallam melihat ini negeri yang paling pas untuk kaum muslimin hijrah ke sana. Di sana mereka bisa ibadah kepada Allah, mereka bisa menampakkan syariat Allah. Ya. Fahajara nasun zau adadin minal muslimin. Hijrahlah para sahabat ya. Taib ke Habasyah ketika itu. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi rahimahullah bahwasanya jumlah muhajirin ketika itu adalah 11 kaum laki-laki dan empat orang kaum wanita. Menunjukkan juga kaum muslim masih sedikit, ya, masih sedikit. Sebelas laki-laki dan empat empat apa wanita. Nah, jadi jumlahnya berapa? Lima belas. Nah. nah, ini sebagian riwayat demikian. Dan hijrah itu terjadi pada tahun lima. Sanata al-khamis, asana al-khamisah. Tahun yang kelima apa? Nah, kenabian apa? Tahun yang kelima kenabian. Nah. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau hijrah ke Habasyah bukan hijrah yang pertama tetapi hijrah yang kedua. Ya. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya karena beliau menyaksikan ya bacaan surat An-Najm yang dibaca oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang ketika itu Nabi sujud dan orang-orang Quraisy ikut sujud subhanallah. Ikut sujud. Karena mereka tidak kuasa mendengar ayat-ayatnya demikian indah, ayat-ayatnya demikian agung. Rasul sujud, mereka ikut sujud subhanallah. Sehingga sujudnya mereka orang-orang Quraisy ini ya tersebar beritanya sampai ke Habasyah beritanya bahwa orang Quraisy sudah masuk apa Islam padahal belum masuk Islam. Padahal belum masuk Islam. Nah. Wabillahi taufiq. Nah, kisah Ibnu Mas'ud menyaksikan bacaan apa? Surah An-Najm ini menunjukkan bahwa beliau belum hijrah ke mana? Habasyah. Tetapi beliau hijrahnya adalah hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua. Nah, Wallahu ta'ala a'lam wissawab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fath berkata ya, tentang bahwa Ibnu Mas'ud itu innama kana fil hijrati saniyah hajara fi hijrati saniyah berkata Ibnu Hajar wa yu'ayyiduhu ma 'inda Ahmad bi isnadin hasanin anhu annahu qala ba'athana an sallallahu alaihi wasallam ila najashi wa nahnu nahwu min samanina rajulan. Ibnu Mas'ud berkata ini sanatnya hasan. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanat yang hasan, Ibnu Mas'ud berkata, Ba'asana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diutus oleh Nabi ila Najasyi. Kemana? Najasyi. Wanahnu dan ketika itu ya berjumlah 80 orang laki-laki kurang lebih dan jumlah ini bukan jumlah hijrah yang pertama ya Taib sehingga dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang melakukan hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua. Naam. Ini barangkali khawatir kiram rahiman rahimakumullah ya. Eh, yang bisa kita baca sementara dari kisah Ibnu Mas'ud dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, masih kisah Ibnu Mas'ud yang menyelesaikan eh, biografi beliau insya Allah taala. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.